السبب الخامس إظهار التعجب من أصحاب المعاصي ingin memperlihatkan kekaguman kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Ada faktor faktor orang mau menyiarkan berita tentang keburukan seseorang faktornya adalah ingin memperlihatkan kekaguman sese terhadap seseorang <laughs> yang melakukan kemaksiatan itu. Kalau ya nggak tahu lah kita nggak nggak ingin menyebutkan orang ya, tapi ada orang yang hebat sekali melakukan persekusi, melakukan kekerasan dan orang lain, melakukan hate speech kepada orang lain karena orang ini hebat kita ikut kita ikut karena orang itu hebat dipuji-puji orang lain akhirnya kita ikut juga meskipun jelas sekali loh orang itu melakukan Parolah penghinaan terhadap para pemimpin. Melakukan kata-kata kasar terhadap pemimpin. Jarang publik disiarkan, tetapi banyak sekali penggemarnya kepada dia. Banyak yang menggemari dia itu. Sehingga dia ikut-ikutan menyebarkan keburukan orang lain sebagaimana yang dikatakan oleh para pemimpin yang dikaguminya itu, orang yang dikaguminya itu. Nah, menyebarkan. Jadi ada faktor itu. Ada faktor ingin menunjukkan kekaguman dirinya kepada idolanya. Sehingga dia ikut-ikutan menyebarkan pandangan buruk orang lain di hadapan publik. Khiba, Kayakul insan baru itu ajaib min fulana. Pemimpin umat Islam. Oh, ya itu memimpin saya tidak melihat orang sebagai orang yang paling hebat, pemimpin umat Islam yang paling hebat selain dia. Pemimpin umat, umat Islam. Gitu ya. Maru aitu ajawa min fulanin. Kaifa yukhtu? Bagaimana dia bisa keliru bahwa rajulun aqilun au kabirun? Dia tidak tidak bisa Allah Ya meskipun di ah, jelas-jelas ah, salah meskipun jelas-jelas salah kata-katanya kasar kata-katanya buruk tetapi tetap dibela karena dia hebat dan dia disucikan betul bahkan harus ta'lim yang asal abu sadis as wal istihza yang merendahkan seperti tadi menghina kalau tadi merendahkan, merendahkan, meremehkan, meremehkan, tapi ini menghina lebih lebih lebih. Awal hajab qarilah hampir sama ya, tetapi mungkin ada eh, merendahkan kalau tidak menganggap kan kalau merendahkan itu ah, menghina saja. Tapi kalau menghina bisa saja bahwa dia menunjuk-nunjuk keburukan itu, jelekan orang itu. Nah, asbabul asamin as tim al-hasad. Dengki Sudah hampir sama ya, hampir sama ini. Jadi faktor yang menyebabkan orang melakukan riba menggunjing menjelek-jelekan orang di hadapan publik atau membuka aib orang di hadapan publik itu salah satunya adalah karena iri hati hasud hasud sudah saya pasti Nah ini kan sudah disampaikan <laughs> tanda-tanda orang yang uh, itu dia tidak suka kalau orang yang itu ada dipuji oleh orang tidak suka kalau yang dipuji itu ah, yang yang dihasuti itu dipuji dan mendapatkan kenikmatan. Nah, itu namanya orang yang hasud. Oh ya. Jadi dia tidak suka apabila tetangga kita yang hebat yang itu mendapatkan pujian orang, mendapatkan kenikmatan. Dan ingin sekali bahwa pujian itu kembali kepada dirinya, kenikmatan itu kembali kepada dirinya. Akan tidak suka kalau ada orang bercerita dia mendapatkan penghargaan. Kan itu. Tiba-tiba wajahnya berubah. Lihat. Kalau ada seseorang wajahnya berubah setelah mendengar cerita orang lain yang orang lain itu mendapatkan nikmat, maka dia berarti orang ini sedang tidak suka kepada orang itu. Hasut seharusnya ada kenikmatan eh si B dapat penghargaan alhamdulillah seharusnya kan begitu tapi ini sih wow nah gitu itu kan karena itu itu karena itu pokoknya ingin direndahkan saja orang yang mendapatkan penghargaan itu berarti indikator bahwa dia tidak suka kepada orang itu dan itu berarti adalah eh, apa namanya orang iri hati yang iri hati An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanyakan kepada Nabi ayyun nasi afdal siapakah manusia yang utama itu yang unggul itu yang terbaik itu qala kullu mahmumin kullu mahmumil qalbi Sodukul lisan. Setiap orang yang hatinya bersih dan kata-katanya jujur. So, ya, ya. Jadi orang yang terbaik adalah orang yang hatinya bersih dan kata-katanya jujur. Kalau sodukul lisan na'rifu wa ma huwa at an-naqi yang menjaga diri yang bersih. La isma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Tidak ada iri hati, tidak ada uh, keinginan untuk melakukan keburukan. Hampir sama sih, ghilla <laughs> wala hasad. Bolak-balik kata-katanya. Bahasa Indonesia mungkin ada kekurangan. vokabulary Indonesia bahasa Arabnya kilun, hasadun, apa macam-macam seperti as-sukhriya, istiza, ihtiqar, ihana, hampir sama. Gitu ya. السبب تسع إظهار الرحمة والتصنع مواساة الآخرين فأن يقول غيري من الناس مسكين فلان قد غمني أمره وما هو فيه من المعاصي Ya bisa juga uh, karena faktor uh, kasihan. Oh, ada, ada yang mendukung, jadi ada kasihan kepada orang yang uh, kepada temannya yang yang miskin tetapi juga temannya itu <laughs> sudah miskin kemudian mendapatkan e, seakan-akan ada pihak lain yang membuat dia miskin maka dia melakukan apa e, riba terhadap orang lain yang membuat dia miskin karena dia kasihan kepada orang yang miskin itu paham ya saya saya melihat teman saya miskin. Miskinnya karena ada atau ada rugi atau menderita gitu. Menderita karena orang lain. Nah, saya kasihan sama dia. maka seakan-akan kita membela dia dengan menyalahkan orang lain. Memberitakan kejelekan orang lain itu karena dia seakan menderitakan orang ini. Ah, ia simpati kepada teman yang menderita ini karena orang lain karena itu dia ingin membela simpati orang ini dengan menyebarkan kejelekan orang yang membuat dia skandal sakit itu ada faktor begitu nah ini semuanya sebetulnya mungkin bisa dipelajari pada ilmu psikologi faktor-faktor ini bisa psikologi bisa menjawab soal ini tapi agama apa namanya Ayah eh, agama <laughs> menjawab ini sudah adanya itu ya. Terus ada 12 <laughs> ada 12 faktor yang menyebabkan orang melakukan riba. 11 10 atas senok bikin-bikin, melak main-main. Ada juga orang yang mau menyebarkan keburukan orang dengan cara dengan maksud guyonan. Guyonan atau main-main atau biar bikin orang tertawa Nah, gitu. Maka dia menceritakan tentang keburukan orang lain dengan orang lain dengan harapan orang lain ketawa. Ada <laughs> gitu. Paham ya? Jadi ada ah. Ya mungkin juga ada di situ dia menyebutkan komedi dan menjadikan seorang tertentu karena itu ya, untuk maka jangan menyebutkan orang bolak-balik. Saya bilang jangan menyebutkan nama seseorang itu bahkan tapi sebutkan sifat gitu. Di mana-mana juga begitu. Ini yang kita tidak pernah kritis itu di sini. Kepengennya itu menyebut orang. Yang salah itu disebutin orangnya gitu. Mana-mana itu maka saya bilang saya juga nggak mau gini nih, gimana kalau tidak disebutin orangnya orang nggak paham paham Oh, nggak ditunjuk hidungnya orang nggak paham paham. Tapi kalau disebut orangnya maka ini akan menimbulkan dendam kepada orang itu lagi. Secara khusus gitu. Nggak nggak marem gitu bahasanya ya. Kalau tidak disebutin nama orangnya nggak marem. Padahal itu yang baik. Jangan menyebutkan nama orangnya, tetapi sebutkan kelakuannya, sifatnya. Itu. Itu persoalannya. Persoalannya adalah pada menyebutkan orang. Saya kira saya sudah pernah menyebutkan itu ya menceritakan ini. Nabi itu kalau melihat keburukan seseorang, para pemimpin atau tokoh itu dia tidak pernah menyebutkan nama tokoh, nama pemimpin itu tapi ada satu kaum, ada seseorang, itu aja. Seorang yang melakukan ini, ini, ini, menyebutkan ini, ini, ini. Jadi tidak pernah disebut apa identitas ah, atau nama ya bukan nama tidak menyebutkan nama orang itu ya kode-kode aja kode-kode itu lebih bagus ya. Tapi memang tidak dimengerti oleh banyak sekali orang, kecuali orang yang mengerti tentang kode itu. Siapa sih yang ini itu? Jadi saya tadi ngomong pemimpin yang dikagumi, pemimpin mengaku sebagai pemimpin umat. Nah, gitu. Siapa tuh? Ah, gitu-gitu. <laughs> Tapi banyak sekali pemimpin umat yang dikagumi orang. Nah, itu itu itu namanya uh, teks itu bisa ada ucapan teks itu hanya fahami oleh hati ke hati teks itu tidak bisa bicara sendiri itu ya mulai balik nanti analisis kita terhadap teks itu namanya itu hermeneutik itu juga di situ kita terjadi kode <laughs> dan orang akan memahami kode itu apabila dia telah mengetahui sebelumnya. Gitu. Sehingga kesananya tidak sebut lagi orangnya. Ya kodenya aja. Ya singkatan-singkatan itu kode. Singkatan-singkatan itu kode. Ah, ya iya, satu. Kode-kode. Itu ya. Nah. Ah, ini ada hadis nih. Wah, iya, para pelawak-pelawak itu. Ingin diketawain itu. nah, <laughs> bagus. Ingin orang bertawa-tawa itu. Di sini ada hadis. Wahada yang tadiku alaihi hadisun Nabi cocok dengan hadis Nabi alladhi qala fi wailun lilladhi yuhaddisu bil hadisi yudhika bihil qawmu wailun lahu wa wailun lahu celakalah orang yang berkata-kata dengan sebuah perkataan supaya orang lain ketawa celakalah dia celakalah dia supaya orang lain tahu lucu-lucuan padahal tidak benar gitu loh padahal tidak benar tetapi ingin orang lain ketawa ada itu ada banyak banyak orang yang melakukan menceritakan keburukan orang lain dengan harapan dia teman-temannya ketawa-ketawa dan dia puas sekali dengan begitu dia sendiri tidak tidak membenci orang yang diomongin itu tidak. Tidak. Berbeda dengan yang dulu-dulu kan, dia benci betul pada orang itu. Jadi orang kalau begitu dapat disimpulkan sebetulnya. Orang bisa melakukan membuli orang. Membuli, no, ya bisa sekarang ya bully ya. Istilah sekarang membuli orang. Menjelek-jelekan orang itu faktornya banyak sekali. Antara lain tadi Bukan selalu bahwa orang itu membenci orang yang diceritakan buruknya itu. Ya boleh jadi karena ingin populer, boleh jadi ingin menunjukkan kehebatan dirinya, boleh jadi uh, ingin di uh, mendapatkan respon tertawa teman-temannya dan sebagainya. Tapi semua buruk. Semua buruk. Ya, pencecakan Ada satu lagi faktor ya. Ingin dipuji oleh atasan yang yang ambil sama. Biasanya para pemimpin ini. Jadi isunya dengan pemimpin. Persaingan dengan pemimpin, persaingan perebutan kekuasaan itu biasanya kan sering ini. Menjelekan yang lain. Lawannya. Nah, kita ikut serta di dalam Eh, atau terlibat di dalam sama dengan uh, seorang menggunting hanya karena persoalan supaya kita ya supaya bapak senang gitu aja senang <laughs> membela gitu supaya dia senang supaya saya tidak dipecat supaya tidak di apa ada ikut cerita juga hampir sama dengan cerita tapi faktornya adalah menjilat. Ada faktor menjilat. Iya. Ya sekarang ada dua kubu nih perebutan calon penguasa nih. Nah saling ini saling ganti tidak misalnya kan. Mendukung itu. Yang penting kan. Oh, iya. Karena ini buruk. Padahal tidak tahu kan. kalau itu Jadi dalam isu politik tentu saja. Sudah, begitu ya. Ada ada ada beberapa faktor kita bisa meringkaskannya. Kalau itu ada sama-sama, Yang paling berat tentu adalah hasud. Hekat. Dendam. Iri hati. Benci. Itu yang. Uh, karena itu melekat di dalam diri. Melekat di dalam hati yang akan sulit itu. Yang akan sulit sekali menghilangkannya adalah kalau itu adalah didasarkan pada dendam, pada kebencian, pada sakit hati. Sekali lagi, saya hanya besar, jangan sekali-kali menyakiti hati orang karena penyembuhannya tidak mudah. Dan itu akan berlangsung bertahun-tahun. Belum tentu juga selesai. Mungkin sampai mati. Masya Allah. Iya. Kata nyanyian itu apa ya? Sakit hati apa? Ini baik baik. apa? Sakit gigi apa ya? itu? Iya. Mengobati tubuh bisa sembuh mengobati luka jiwa, rasa sulit. Saya kan anu ya, datang ke kunjungan di Amerika Washington DC terus diajak keliling ada patungnya apa itu King 2 itu itu ada bencana tidak dapat dipadamkan dan bisa diatasi oleh kebencian hanya cinta yang dapat mengobati kebencian wow. ini dia makna prestasi hanya cinta dan Api tidak dapat dipadamkan oleh api. Api hanya dapat dipadamkan oleh air. Wah, kalau bicara anu uh, ah, uh, eh, Sanggita Rumi Ketika api dengan air bertemu maka hidup menjadi berubah. <laughs> Itu gimana mananya? Wah, belajar anu dulu nih. Belajar dulu. Apabila api bertemu dengan air maka hidup akan berubah. <laughs> Selama ini berada pada terus. api dengan air Al-Fab As-Sabi ala ilajul ghibah. Mengobati ghibah. Nah, ini yang penting kelihatannya. Coba belajarlah mencari akar gitu loh. Jangan langsung belajar mencari penyelesaiannya aja. Jangan, itu tidak akan pernah bisa itu. Kita ini selalu begitu. Apa sih hukumnya? Langsung aja. Gitu. Bagaimana caranya? begitu aja tapi tidak pernah mau mencoba mencari mengapa itu terjadi akarnya apa kalau kalian masih tetap saja pengennya instan kons apa itu instan ya pragmatis eh, itu tidak akan menyelesaikan masalah jadi masalahnya selesai saat itu saja ya, maka harus dicari faktor yang bagus sekali itu. Kemudian bagaimana? Nah, baru Iya. Kalian baca nggak di postingan gue itu? Postingan tentang apa itu? Tinggal pilih. <laughs> apa itu? silahkan memilih gitu. Sudah ya, sudah dicerahkan ya gambaran Jadi harus bersih. al ghibatulaha ayajan. Ada dua obat. Dua cara mengobati ghibah. Al-ilajul awal Kan sudah belum ya kemarin itu ya. Al-adad alladhi yamna'u insan al-ghibah. Mengantisipasi supaya kita tidak melakukan riba. Bagaimana caranya agar kita tidak melakukan riba? Apa cara agar saya tidak menggunjing orang, tidak membuli orang, tidak menyebarkan berita buruk orang lain atau menceritakan keburukan orang lain itu bahasa alladzi yamna'u insan an ghiba Wah, ini benar sekali ya. Kalau Imam Ghazali mengatakan semua perbuatan buruk itu I'lam anna masawi al-akhlaqi kullaha innama tu'alaju bi ma'junil ilmi wal amal. ilmu. Itu semua itu buruk itu. Jadi basisnya adalah ilmu. Semakin rendah ilmu pengetahuan orang, dia semakin buruk perilakunya, cara pandangnya, pendek berpikir, keburu-buru, suka mencaci. Itu, itu, itu. ciri Cirikan kalau orang melakukan jelekan kepada orang lain, jelekan orang lain, caci maki orang lain, maka dia adalah orang yang pedangkal ilmunya. Orang yang dangkal ilmunya itu yang mudah menjelekkan orang lain. Melakukan kekasaran kepada orang lain, kekerasan terhadap orang lain. ingatlah katanya. Ya, kalau Imam Ghazali mengatakan bagus sekali. Pengobatan atau mengatasi semua penyakit, mengatasi semua keburukan. Itu harus dengan lawannya. Wah, gitu. Hebat itu. Harus dengan lawannya. Pimudo jatiha mudodati sababih. Jadi dengan melakukan perlawanan terhadap faktornya. Faktor yang menyebabkannya itu. Tadi kan sudah jelas-jelas api lawannya air. Itu harus dengan air. Api harus dilawan dengan air. Nah ini nggak bisa. Ini panas, ini dingin. Itu dua hal yang bertentangan. Karena itu mengatasi keburukan harus dengan lawannya yaitu kebaikan. Bisa nggak? Oh, eh, ini yang sulit itu. Kita sendiri sulit. Mulai balik kita ini sendiri juga terbiasa dengan situ. Saya juga berusaha begitu. Tapi siapa? dipuji tapi tidak populer, dipuji tapi kan tidak diikuti. Wah, susah benar. Cara pandang begitu mengasihi musuh itu baik tetapi tidak diikuti. Jadi bagaimana kita menyayangi musuh, mencintai musuh? <laughs> Mana bisa? Kalau cara mengobatinya jangan melawannya kan begitu. Nah, dalam konteks agama ini begini. kata anak Hendaklah diberitahu, harus selalu mengingat bahwa tindakan atau perilaku membuli orang, menggunjing orang, menjelek-jelekan orang lain di hadapan publik, itu ketahuilah mendapatkan murka Tuhan. Dan Tuhan akan murka. Harus ingat. Ta'arudun li sukhtillahi ta'ala bi ghibatihi dia akan memperoleh murka Tuhan ketika dia melakukan tindakan riba. ngerti ya. Kedua, itu menghapus Ingat tuh. Menggunjing orang, menjelek-jelekan orang itu menghapus amal baik menurut Nabi. Muhbitun li hasanati yaumal qiyamah. Nah, kebaikan-kebaikan orang itu hari akan dihapus. Akan dihapus. Ini karena fa innaha tanqulu hasanatu yaumil qiyamah ila man ittabahu ah. dan dosa itu apa namanya fa illam takun hasanatu fa inna tanqulu hasanatu yaumil kiamat di dibuli itu atau dikunjungi akan kembali kepada eh bukan. Nah, yang memboleh itu kebaikannya akan pindah kepada yang dibunuh. Yang digunjing. Kebaikan-kebaikan, amal-amal baik orang yang menggunjing itu akan pindah, dicabut dan diberikan kepada orang yang di Saudi uh, digunjing gitu. Wa illam takun lahu hasanatun nuqila ilahi min sayyiati khasmi. Apabila dia tidak memiliki kebaikan, maka keburukan orang lain akan pindah kepada dirinya. Gitu ya. Ini karena membawa dua karena satu. Ini, ini sebenarnya ringkasan dari sini juga, cuma dengan bahasa yang lebih simple. Uh, Bukan di sini. ويعلم أن حسناته يؤخذ منها يوم القيامة لمن ارتابه بدلا أما استباح كان له حسنات nukilah min sayyati khasbi farubama tamtung kafir sayyat fadkhulna boleh jadi nanti sudah ya. Arab ini punya baik dan buruk. Ini punya baik dan buruk. Yang menggunjing punya baik dan buruk, yang digunjing punya baik dan buruk, amal baik dan buruk. Yang menggunjing itu maka kebaikannya akan dicabut pada ke yang digunjing. Berarti dia amal bagusnya tambah. Kalau dia tidak punya kebagusan, maka keburukan orang yang digunting akan ditambahkan ke timbangan ini. Maka dia akan jelek sekali dan inilah man saqlat mawazinuhu man khafat mawazinuhu hawiyah. Maka kalau timbangannya uh, ringan gitu, maka dia masuk neraka. فإذا آمن ويحسب قد يحصل ذلك الإنسان في إذهاب حسنة واحدة من حسناته أو من سيئة واحدة من سيئة خصمه ولا samalah saya kira tadi itu timbangannya akan dikurangi kebaikannya akan dikurangi timbangan keburukannya Kalaupun imbang maka sebetulnya ya juga rugi gitu. Tetap rugi karena tidak memperoleh kebaikan. Pas-pasan saja. Tuh katanya ya. فإذا آمن الإنسان المسلم بالأخبار الواجدة في الغيبة وتدبرها حق التدبر لم ينطق لسانه بغيبة وتدبر نفسه وعيوبه وتقصيرها jika seorang muslim itu beriman kepada atau percaya kepada hadis-hadis Nabi ini tentang hal ini tentang hadis yang menjelaskan tentang riba tadi dan merenungkannya dengan sebaik-baiknya maka lidahnya niscaya tidak akan mengucapkan kata-kata atau cita, tidak akan mengungkapkan keburukan-keburukan orang di hadapan publik itu. Normatif ya, ini normatif. Normanya begitu, ketentuan agamanya begitu. Tergantung Anda percaya atau tidak percaya. Tapi agama sudah menetapkan begitu. Menurut Nabi, kan percaya jalanilah, lakukanlah itu, niscaya bisa. Jadi ketika kita mau ada teman kita, kita tidak suka misalnya kan, kemudian kita ingin menunjing orang itu, bikin masih nulis di Facebook, di WA, di, tentang keburukan orang lain itu. Ingatlah bahwa Allah akan menghukum kamu kebaikan kamu akan dicabut timpakan kepada orang yang atau dilimpahkan kepada orang yang kamu tidak suka itu kamu gunjing itu atau keburukan orang yang dikuncing itu akan mengenai kamu itu niscaya kamu tidak harus berhati dan berusaha wa ayyatadabbaru fi islahi nafsi an uyubin nasi wal kalam fi dia akan mencoba memperbaiki diri. Hmm, mencoba mengkoreksi diri tentang keburukan-keburukan yang ada di dalam dirinya. Ingatlah bahwa Allah senantiasa melihat apa yang kamu perbuat. Apapun yang kamu sembunyikan atau kamu tampakkan, Allah akan mengetahuinya. Maka seyogianya dia kemudian meminta maaf. Wa ai bal yanbaghi alahu ayyal tamisa li akhihi udran wa makhraja. Dan seharusnya dia meminta maaf pada orang yang digunjing Wa ya'lam anna 'azzahu an tathhiri nafsi min dhalikal 'aib ka 'azzihi huwa an tathhiri nafsi min uyubiha nah ini selalu betul kamu tidak mampu membersihkan diri dari keburukan yang ada di dalam dirimu maka itu juga berarti kamu tidak bisa membersihkan cacat orang lain. Apalagi baik, jangan coba coba membersihkan orang lain. Nah, lebih baik lebih berat lagi, lebih berat lagi harus ingat. Fa kana dhammu lahu bi amrin khalqiyin kan. Nah, nah, jika kamu mencaci maki orang lain itu atas tubuh, atas sesuatu yang orang itu tidak bisa menciptakan keburukan. Maka itu berarti kamu mencaci penciptanya. Jangan Tuhan. Nah, berarti kan sama Tuhan. Tuh, kata-kata terus-menerus nih. Quotes-quotes penting sekali. Saya kira saya sudah menuliskan begini di hidung cinta itu banyak. Apa yang tidak? Apa yang tidak di dalam kekuasaan manusia? Ya keberadaan diri wajah, rambut, apa. Oh, lihat ya, ini kita kurang cermat sekali ya. Ada orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan berbeda dengan yang lain. dan dia, dia tidak menghendaki seperti itu. Maka jangan kamu cari. Ngerti nggak nih arahnya nih? Kalau disebutin orang ribut nih kata-kata ini. Begitu-begitu, iya. Tuna, macam-macam itulah. Itu tidak cermat. Karena itu tidak bisa diciptakan oleh di, bukan merupakan ciptaan dirinya sendiri kulitnya menjadi kuning atau hitam atau matanya begini atau begitu, rambutnya begini atau begitu, lahirnya di sana atau lahir di sini bahasanya ini. Ya tempat ibunya ini, bapaknya ini, ya. Kita ini diciptakan bukan mencari sendiri. Kita karena itu berarti mencaci maki Tuhan. Allah la yahtaqiruhu hina Jangan mencaci maki seseorang atau sesuatu. Karena Allah tidak merendahkannya ketika dia menciptakannya. Kemarin itu saya kasih YouTube itu. Ada seorang anak, ininya nggak ada, ininya nggak ada, kakinya nggak ada. Masya Allah, dia guling-guling-guling diwawancara ibunya jadi wawancara ibunya tuh enggak ada tanda-tandanya apa kata bidannya baik-baik saja waktu di kandungannya menerima betul susahnya ya kalau ada orang ibu diberi kemudian punya anak anaknya cacat kakinya tidak ada tangannya tidak ada Masya Allah cerdas dia, dia cerdas. Dia senang-senang saja itu. Tampaknya dia senang-senang. Dan kita tidak boleh mencaci maki. Tidak boleh mencaci maki. Ah, disabilitas dia tidak boleh. Disabilitas tidak boleh. Jadi, fa'ikan kana zaman lil khali. Jika caci itu maka dia mencaci maki Tuhan. Ingat, ingat. Jadi untuk mengobati dan kita ngomongin kayak gitu buta itu orang yang ngomong buta itu orang yang dikagumi oleh berjuta-juta umat itu bagaimana bisa dan orang mengagumi ini masya Allah katanya ini bagaimana sih sudah ya? jelas-jelas keburukan kok harus dibela gitu ada orang hmm. begitu nah gitu ya ya fal lamma ada ada sesuatu yang berkembang dari kata-kata ini berkembang di pondok nih kita di pondok di dulu di pondok mana ya Buirang ya Kiai Hashim itu Hashim Ashari punya kambing kambingnya itu ya ada kadang nelfon terus ada santri yang jangan jangan itu kambingnya kiai kalau kamu menyakiti kambingnya kiai maka kiai, kamu berarti menyakiti kiai wah <laughs> kayaknya gitu. nah jadi kambingnya kiai juga oh Oh, di, saya dikasih makan, masih mata, <laughs> tidak bisa. <laughs> menyakiti uh, anak kiai berarti menyakiti kiai. <laughs> menyakiti kambing kiai berarti menyakiti kiai. Nah, kasih. Sudah. Al-ilaj al alaihi ayyadhura fi sababil ba'ith lahu al ghibah Nah, inilah yang saya katakan tadi. Kamu harus lihat apa yang menjadi sebab faktor yang membuat dia melakukan riba. Cara mengobatinya ya. Cara mengatasinya adalah kamu harus mencari akar persoalan itu faktor yang membuat dia melakukan riba. Tuh, situ. فإن علاج علة إنما يتم بقطع سببها nah ya betul karena penyakitnya itu di situ. Jadi kalau boleh carilah penyakitnya. Faktor yang menyebabkan itu kan ada berarti ada sesuatu yang membuat dia melakukan itu keburukan itu. Jadi faktor keburukan yang ada dalam dirinya itulah yang harus dicari. Tadi kita sudah menyebutkan beberapa, ada 12 faktor. Saya itu sampai begini ya. Berbeda sekali dengan pada umumnya. Isunya itu isu sensitif sebenarnya kayak pelacuran tempat-tempat pelacuran dibongkar dibakar hanya karena fenomenanya begitu buruk memang betul tetapi penyelesaian itu tidak menyelesaikan masalah karena akar persoalannya tidak digali diatasi cari dulu akan masalah maka dia akan menyebar di mana-mana berbahaya lagi. saya maksud dengan uh, apa tadi silakan memilih itu silakan masih memilih itu di dalam Facebook saya silakan memilih itu sebetulnya ada mengandung begitu persoalan jadi ketika kita menyelesaikan masalahnya dengan cara-cara pragmatis dan emosional oke okay? pragmatis dan emosional. Ataukah demi kepentingan diri, maka sejatinya kita sedang mempersiapkan bangsa yang rapuh secara potensi konflik. Nyambung gak nih? Tidak akan menyelesaikan masalah kalau tidak dicari akar masalahnya penyakitnya itu apa obati penyakitnya bukan yang ditemukan tapi karena cara berpikir kita adalah luar kulit terus menerus isi adalah kulitnya bukan isinya karena itu tidak akan selesai-selesai terus menerus di mana-mana Nah itu. Ah, sedikit lagi nih. Lagi eh, Padahal sih sudah sudah anu nih sudah diuraikan sama kita tahu ya jadi uh, mereka menguraikan Tadi kan ada berapa ya? Kalau wa idza kana al-ba'ithu al-ghiba wal hasad fa anta qad jama'ta baina azabaini annahu لأنك حسدته على نعمة الدنيا فكنت معذبا بالحسد وذلك لأن الحاسد يجد الهم والغم وضيق الصدر ثم لا يفهم بذلك حتى يضاف إليه عذاب آخر. Oke, ini bolak-balik disampaikan. mereka yang membenci orang lain sesungguhnya dia sedang sakit Begitu. mereka yang iri hati itu adalah sesungguhnya dia orang yang sakit jadi dia dua dapat siksa. ingatlah bahwa mereka yang melakukan begitu dia so dia ngomong apa ya nama dosa gitu di Facebooknya itu ya <laughs> menambah dosa sakit dan mendapat dosa. marah, mereka yang dengki, yang marah iri hati. Sesungguhnya dia sedang menderita dan menambah dosa. Oh ya gitu yang ada di Bos, saya begitu ya. Mereka yang melakukan apa ya? dan iya, menambah dosa. Ada tuh di di ada juga di Twitter juga ada saya kira Mereka yang hati dan pikirannya negatif terhadap orang lain. Di sini bosnya ya. Mereka yang hati dan pikirannya negatif terhadap orang lain. Sungguhnya adalah orang-orang yang sedang menderita dan menambah dosa. Hmm, itu Benar nih. Benar. Hidup. Oke, coba lihat. Wa idza kana al-ba'itsu 'ala al-ghibah dia faktor yang membuat orang itu melakukan apa namanya ghibah atau menyebarkan keburukan orang lain adalah hasud andai kata itu faktornya iri hati dengki maka kamu telah mengumpulkan baina azabai dua siksa dua siksa penderitaan li'annaka hasadtahu ala ni'matillah fakunta mu'adzaban bil hasad karena kamu iri hati terhadap kenikmatan orang lain dan karena itu kamu menderita iya لأن الحاسد يجد الهم والغم وضيق الصدر dadanya sesak kalau mendengar teman kita bahagia susah murung segala macam kan ada tanda itu Semua layak namun bisa hatta yudhafa ila azabun akhir yaumil qiyamah dan itu ditambah di kiamat. Allah akan menghukumnya. Allah akan menghukum dalam. ya mereka yang marah adalah mereka yang kalah. Itu orang yang marah adalah orang-orang yang kalah. Kalah. Disangkanya <laughs> باعث على الغيبة والاستهزاء والسخرية وينبغي الحاج أن يعلم متى استهزأ بقدر عند النفس فإن ذلك يكون مهزيا لنفسه Mereka yang menghina orang lain sesungguhnya dia yang hina. Begitu. <laughs> iya. Jadi kalau faktornya adalah menghina orang lain, maka hina itu kembali kepada dirinya. Ingatlah bahwa menghina orang lain berarti dirinya orang yang hina. Walau balik kan hukumnya hukum universalnya kan apa yang kamu berikan itulah yang kamu terima. Kata-katamu memantul pada dirimu. Tuh. Eh. Itu. <laughs> Poin-poin itu universal. Itu universal. Compassion. Charter for compassion itu antara lain begitu. Perjanjian ke, ke, kasih. Siapa yang mengasihi akan dikasihi, siapa yang marah akan marah, siapa yang akan Jelek akan menerima kejelekan itu. Siapa yang pelit maka akan dipeliti. Siapa yang murah hati akan diberi kemurahan hati oleh orang yang lain. Dan berlipat-lipat. Ya subhanallah wa ta'ad wa dhahka apabila yang faktornya adalah ingin diketawain, ingin ingin orang lain tertawa-tawa senang. Bahwa madzaka yaman wakubatan dunia wa yahsyamuta. Ya, dia direndahkan orang-orang lain. Dan dia, ya, akan dibuka keburukan dia di hadapan orang lain. Sudah terakhir Tariqut taubati Itu intinya segitu ya Kalau di uh, urai-urai ya panjang tapi faktor-faktornya harus dipelajari dan cara mengatasinya adalah melawan faktor itu. Itu aja. Lagi-lagi gitu. Kalian akan menjadi lebih cerdas di kemudian hari apabila cara menyelesaikannya dengan melihat akar persoalannya, bukan meminta hukumnya apa. Nanti hukumnya apa lagi, hukumnya apa lagi. Gampang sekali. Bapak tanya, Bapak tanya begitu. Ya, tanya itu faktornya apa? Cari. Ya, bagus. Di mana-mana sudah jadi kan tadi itu faktornya kita semakin bodoh karena kita tidak mau belajar, karena tidak mau baca, tidak mau membaca, karena belajar kita hanya untuk formalitas. Kita tidak akan pernah cerdas, tidak akan memperoleh apa-apa. Ya belajarnya karena apa namanya itu <laughs> bukan untuk mencari ilmu tapi formalitasnya supaya lulus dapat S1 S2 yang dapat dapatnya dua S1 tapi ilmu tidak bisa karena itu di masyarakat juga tidak bisa ini akan dia anggap oleh masyarakat dan satu-satunya nanti menjadi pegawai dunia yang besar. Dan itu untuk kepentingan hidup saja. Nah, ilmunya tidak diberikan karena nggak bisa. Dan yang tetapi juga akan celaka sekali apabila kemudian dia memegang jabatan dengan ilmu yang tidak punya, dengan kebodohan dia memimpin masyarakatnya, maka celakalah masyarakat. Binasa konflik akan terjadi. Kerugian akan banyak sekali. Bisa nggak kita menyimpulkan? Kalau ada sebuah negara yang sejahtera, aman, karena itu dikelola dengan pintar. Dengan pikiran-pikiran cerdas. negara sejahtera, negara yang aman. Itu karena dikelola oleh orang-orang yang cerdas dan berakhlakul karimah etika sosial kalau kalian menyebut akhlakul karimah Islam aja ya yang ada itu jadi dia nilai-nilai universal gitu loh kejujuran disiplin menghargai orang lain. Gitu-gitu tuh yang dinilainya. Bukan angga ungu. Jadi angga ungu. Jangan ya sikap menghargai orang lain. Bicaranya jujur. Itu baru nanti akan menghasilkan Tapi ada sebuah negara kaya, kaya. ya tapi nanti lagi karena karena pemberian Tuhan dari alam alamnya itu yang menggarap bukan dirinya nanti bisa caplok lagi orang-orang lain. Iya, jadi ah. betul-betul faktor utama adalah ilmu pengetahuan. Ah, sudah. Terakhir, almarhum Hasan min tariq taubati minal ghibah. Bagaimana caranya? Tadi mengobatinya, tetapi karena sudah dosa, sudah dosa bagaimana dosa ini harus, harus diampuni ini. Bagaimana supaya tidak berdosa lagi nih? Supaya menghapus dosanya nih, gimana nih caranya? <laughs> Kalau tadi kan sudah menyelesaikan penderitaannya sudah nggak ada, baik tidak di dunia nggak ada memberhentikan وطريق التوبة بالنسبة لمن تاب المسلم هو أن يتحلل ويطلب منه العفو إذا أمن الفتنة. Oh, jelas sekali. Caranya minta maaf dan minta dihalalkan. Tuh. Ay yatahallalahu wa yatlubu minhu al-afwa. Dia minta dihalalkan walaupun. Dan dihalalkan itu sebetulnya sih sama saja dengan maafkan ya kalaupun bahasa halal itu ya makanan yang sudah dimakan dibebaskan kalau melukai ya gimana ya ya jadi maafkan ya itu Amma idza kana yusab syahna aw yusabi ahok, masya Allah. tapi ada ya begitu justru menimbulkan Wama idza kana hadza yusabbibu syahna apabila dia minta justru menimbulkan kemarahan, kebencian orang lain. Wah nggak bisa, nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Ah kayak iya, misalnya kan gitu. Ada kan orang yang minta maaf tapi saya saya maaf. Saya masih terdendam kepada anda. Ini tidak bisa dimaafkan. Misalnya kayak gitu. Ada toh? Hmm. أو يسوي فئة فإن المرتبط يكون خير الذي فيه المجاز الذي ذكر فيها بالسوء maka wujud waktu watakun insya Allah Oh ini dia harus melakukan menyampaikan kepada yang lain tentang kebaikan orang itu. Hmm, begitu. Yazkiru bil khair alladhi fi fil majalis alladhi dzakara bil su. Jadi harus ngomong lagi, semacam apa ya? Apa? masuk Ya bukan hasil pers, artinya uh, eh, membacakan apa yang dia sampaikan, mencabut kembali dan mengatakan bahwa dia tidak begitu dan dia baik. Begitu di publik Jadi kalau kalau bahasa di ini kan harus harus menyatakan tidak di di, di peres gitu loh. Apa oh ya? Pencabutan apa? Eh, pencemaran nama baik. Oh ya, pencemaran nama baik. Mencabut pencemaran nama baik di koran sekian hari. Dia melalui konferensi pers lah atau apa aja itu sih. Itu artinya dia harus menyampaikan ke publik dan menyesali telah melakukan sebuah perbuatan yang buruk terhadap orang itu dan saya kira saya tidak apa namanya salah gitu mengatakan itu salah dan dia orang baik harus begitu insyaallah ma'al taubat wa billah taufik oh eh, terakhir apa saja yang boleh riba itu ya oh ya itu ada riba yang boleh. <laughs> Menceritakan keburukan orang kepada publik, pada orang lain maksudnya. Dan boleh. Aneh ya? Bukhari, Bukhari ada menceritakan satu bab sendiri mengenai hal ini. Bab ma yajuzu min dzikrin nas nahwa qawlihim at-tawil wal qasir. Ma yudhishir rajul. Ngomong dia pendek, ngomong dia apa? Doklong misalnya doklong ke <laughs> doklong ya. Doklong itu tinggi gitu kan kadang-kadang Imam An-Nawawi disebutkan ada. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala tubahul ghibah li gharadin syar'iyyin li sittati asbab. Ghibah dibolehkan dalam kerangka hukum karena enam faktor, enam hal, enam kasus. Ada enam kasus hukum kelihatannya sih yang mengharuskan atau membolehkan orang menceritakan keburukan orang lain kepada orang lain. Oke, okay. menceritakan keburukan si A kepada B. Saya menceritakan keburukan si A kepada B, C, D. Toh, satu nggak apa-apa, dua nggak apa-apa, Tadi nggak boleh. Awalnya nggak boleh. Tapi ada enam hal. Satu, at-taghallub, dizalimi. Dianiaya. Fayaduzu lil mazlumi ayyatadhallama ila sultan. Seorang yang dizalimi boleh mengajukan kezalimannya kepada pemerintah. No, coba lihat bahasa lama itu sultan saja. Penguasa saja. Nggak ada karena hakim kayak gitu. Udah polisi kan nggak ada. itu coba lihat. Coba kata karya lama dia memang begitu. Khilafah itu semua kitab-kitab yang kita aji, produk lama itu adalah termo-termanya derma-derma dalam sebuah pemerintahan khilafah yang kekuasaannya tunggal, tidak ada jas politika. Meskipun faktanya juga menggunakan, tetapi sebagai sebuah eh, struktur yang sebagai sebuah sistem dari pemerintahan yang dikokohkan berdasarkan undang-undang, nggak ada. Semua apa kata pemimpinnya, sultan khalifah. Oke? Okay? Nanti panjang lagi mulai ini saya ngomongnya panjang lagi cerita khilafah. Oh <laughs> gharibah, liman lahu wilayatun. Atau, nah oke. Okay. Bisa kepada sultan, kepada hakim, kalau sistemnya adalah eh, hakim, atau kepada siapapun yang memiliki kekuasaan atas orang itu. Kepala sekolah pada siapa lagi? Direktur. Pada atasannya lah. Pada atasannya deh. begitu ya. Jadi bagi orang yang merasa dirugikan dalam bahasa ini adalah dizolimi, dianiaya, diperlakukan secara tidak adil. Nah, lebih baik begitu aja. Karena kalian kalau menyebut dianiaya itu seperti digebuk. Gitu. Ya, citra dianiaya yang ada dalam pikiran kita adalah digebuki sampai <laughs> berdarah-darah gitu. Yang enggak, enggak begitu. Dianiaya itu diperlakukan secara tidak adil. Tidak dipukulin begitu-begitu. Satu ya, satu itu. Boleh sampaikan itu. Ini saya, saya kira saya sudah menulis di dalam buku anu itu ya speech itu semuanya itu. الاستعانة على تغيير as ورد fa yaqul man من fulan ya'malu kaza fa فاستروا. Oh ya. Jadi membantu untuk merubah kemungkaran yang terjadi di masyarakat. agar menjadi baik. misalnya memberitahu, memberitahukan kepada orang lain supaya jangan mengikuti orang itu dan bahwa itu adalah nanti hati-hati itu buruk. Dia beritahu, si Anu telah melakukan ini. Hmm, si Anu, faktanya melakukan begitu. Jadi berarti menyampaikan sesuatu bukan di dalam kerangka cegah terjadinya kemungkinan. Istisna. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah meminta bertanya. Menyampaikan pertanyaan, meminta fatwa bahasa yang lain. Meminta fatwa. Saya digebukin sama suami saya ya. Misalnya itu nempelin saya, gimana sih hukumnya? Itu banyak tuh yang tanya sama Buya juga. masalah, Boleh nggak membalas? Kan harus taat saja sama suami. Orang siapa yang tidak taat pada suami, maka dia masuk neraka. Maka kalau digebukin juga ya nurut saja. Jangan berkata-kata buruk kepada suami. Masya Allah ini. Bagaimana ya hukumnya? Ini jawab itu. Zolamani fulanun au abi au akhi bikaza falau min zalika. Bapak saya mata begitu, ibu saya begini. Saudara saya melakukan begini-begini kepada saya. Ya Kalau di zaman sekarang. kekerasan dalam rumah tangga terjadi banyak sekali dilakukan oleh orang kemudian kita melaporkannya bagaimana boleh tidak ya sama bertanya kepada ulama lah jadi berarti dia menyampaikan keburukan seseorang kepada orang lain tetapi dalam rangka mencari pasien hukumnya dengan agama atau hukum umum di sini kan jaizul haja wal adab fi rajulin aw zaujin aw walidin aw waladin kana amruhu kaza. Tobi. kasusnya memang kasus keluarga. Karena biasanya itu kan sulit sekali dikemukakan. Aib kan? Aib itu menceritakan keburukan keluarga itu. Tetapi ini harus disampaikan. Pertanyaan, karena itu pertanyaannya gimana? Kalian harus bertanya aja deh ada apa-apa pun yang menimpa. Ini justru kalau saya kan kerja di Komnas Perempuan 8 tahun. Setiap tahun mendapatkan laporan yang begitu banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga. Yang korbannya adalah istri, perempuan. ya. Kan? Ah, bagaimana bisa menjadi lebih banyak? Katanya. Kok diketahui lebih banyak? 300 sekian ribu itu yang baru ada di laporkan di lembaga-lembaga pengada layanan semacam polisi, semacam eh, pengadilan, kemudian ya LSM lah, Mengisi Center. Itu katanya jawabannya, ini adalah perkembangan di mana masyarakat sekarang sudah berani melaporkan. Banyak itu karena masyarakat berani sudah menyampaikan laporannya. Awas hati-hati, jauh ini, ini boleh. Melaporkan ini boleh. Tegas. Jangan ditipu oleh orang. Enggak boleh menurut agamanya melaporkan keburukan orang itu. Kalian sudah tahu, tahu. Menurut teks ini, mereka yang dizolimi dan bertanya tentang itu menyampaikan hal itu kepada pihak-pihak yang berwenang adalah boleh. Hukumnya boleh. Ini ada ceritanya tuh. Hadisnya ya. Inna Aba Sufyan rajul syahihun. Jadi seorang istri, Abu Sufyan, mengadu kepada nabi-nabi si Abu Sufyan suami yang pelit sekali pelit nggak mau nafkah kepada saya mau minta di mana nah, gitu bertanya nabi ambil uangnya ambil saja karena itu hak kamu jadi kalau biasanya kan ya kalau anu harus minta izin tidak boleh ngambil gitu aturannya tapi ini Nabi ah, seorang mengadu kepada Nabi akhrajaul Bukhari itu hadis itu sahih suami saya itu pelitnya luar biasa kan buruk tak Nabi boleh Empat, takdirul muslim syari minul fitnah. Mengingatkan kaum muslimin tentang keburukan seseorang. Tapi ada eh, melalui jarhul majruhin min ruwat wa syuhud al musannifin wa dzakar zaid min ijma' wal ghadib sallallahu alaihi Nah, ini, ini penting sekali ya. Menyampaikan bahwa orang yang menyampaikan berita itu adalah jelek. Akhlaknya nggak bagus. Mengapa penting? Karena ini kalau bicara, berkata, berbicara mengenai riwayat hadis itu akan berbahaya. Berbahaya bagi ya, maka saya bilang ada keputusan-keputusan yang mengklaim atas nama agama tafsir agama dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti agama apalagi akhlaknya buruk sekali harus disampaikan karena keputusan orang yang tadi yang bodoh dan uh, yang dianggap pinter tapi bodoh dan akhlaknya buruk itu akan menjadi keputusan dan itu akan merugikan banyak sekali orang mengacaukan masyarakat sampaikan itu harus disampaikan Dirhal majlu haimin ruwat para perawi hadis masyhur saksi-saksi al musannifin para pengarang-pengarang itu bahkan ini boleh menjadi kesepakatan ulama melaporkan ini boleh menyampaikan ini boleh kesaksian dia di pengadilan itu tidak dia itu orang-orang Kelakuannya begitu. Perlu. Karena jangan kan sebetulnya kalau besar-besar dia sumpah tidak bohong dong Dia cuma bohong. Sampaikan misalnya saunan syariah untuk menjaga hukum untuk menjaga hukum syariah itu hukum Bahasa Arabnya syariah. Begitu. Kita tahunya syariah itu ya hukum Islam. Ya tidak. Syariah itu berdasarkan hukum. Aminah ikhbar bi'aibin anjal musyawarati. Memberitahukan tentang cacatnya sesuatu. Saya lagi jual beli. Kita tahu bahwa yang akan dibeli itu jelek gitu Beritahu. kan memberikan keburukan kepada orang yang ya boleh itu pasal boleh إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو شاربا tuh gitu apabila kamu melihat orang yang sedang membeli sesuatu yang cacat atau hamba yang pencuri. Ini hamba lagi, mendahulu lagi coba lihat. Istilah yang digunakan hamba lagi masih ada hamba budak masih digunakan terus. Karena produk masa lalu pada masa perbudakan itu. Atau tukang minum, Tahu dari nasihat maka sampaikan kepada pembeli itu dengan maksud menasihati. itu bagus baiknya jangan ini itu orangnya begini Mana idza ra'aita mutafaqahan yataraddadu tentu filafas wa mutajian ya'khudhu anhu alman wa kekuatan alayhi itu fa alayka falik nasihati kemudian juga orang yang ya orang alim fikih tapi apa tadi itu berulang kali melakukan pelanggaran hukum atau kejah apa ya ya fasik melakukan maksiat kepada Allah yang kelima adalah yang terang-terangan melakukan kejahatan Atau yang ketiga, yang ke enam adalah memberitahu kepada orang itu cirinya yang ini, cirinya yang ini. Yang matanya juling, yang namanya kan. Hanya untuk beritahu, karena ada banyak yang, namanya yang sama, tetapi cirinya berbeda. Si Ahmad yang juling itu loh, si Ahmad yang pincang itu loh. Karena ada banyak sekali Ahmad. Kalau Ahmad tidak disebutin bisa Ya, yang diberitahu tentang itu ya bisa salah tangkap. Nah itu uh, boleh. Sekian ya, saya kira selesai masalah uh, riba. Saya kira riba menjadi sangat uh, krusial di dalam isu isu afatul lisan atau bahaya yang ditimbulkan oleh uh, lidah maupun tulisan itu paling banyaknya dengan cara seperti ini. komunikasi ya. Oh yang enamnya itu tadi memberitahu tentang keburukan seseorang sebagai sebuah ciri yang dianggap sebagai cacat tetapi itu ciri panggilan ada kan orang panggilan begitu tuh si Ahmad Gendut atau Ahmad Pendek conget gitu. Kadang-kadang dia, dia, dia juga menyebut begitu denggol. Nah, Udin denggol. Dia sendiri menyebut Udin denggol. iya, dan gue sebagai panggilannya, lakabnya itu. Jangan sampai dia lakab. Jangan sampai Udin-Udin yang lain nah, tidak jelas itu artinya. Padahal dia, maksudnya tuh dia. Udin yang mana sih? Udin yang jenggol itu loh. Masa Udin aja bisa-bisa salah tangkap Udinnya yang nggak melakukan masalah atau yang diperlukan terserah. Tapi artinya menyebutkan tentang keburuk seakan-akan cacat seseorang kepada orang lain. Dalam hal ini boleh. Itu jangan sampai eh, keliru. Nah, begitu ya. Ah, terima kasih tempat itu insyaallah. Terserah aja. Ngaji ya? Ya, saja. Jangan sia-siakan waktu. Ini pahalanya besar sekali. Dan waktunya untuk apa? Kalian yang aja, tengah tongkrong saja. Sia-sia betul waktu itu. Ya, waktumu adalah hidupmu. Tuh. Ya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.